Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim wal kitabil mubin. Hamim Demi kitab Al-Qur'an yang jelas. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.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 Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Bal hum fi syakkin yal'abun. Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman." أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain." dan orang gila." إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. kami pasti akan memberi balasan. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم Dan sungguh, sebelum mereka, kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين Dengan berkata, Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah, Bani Israel. Sesungguhnya, aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku.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 كذلك وأورثناها قوما آخرين Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين Dan sungguh, telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan. Min Fir'aun Innahu kana aliyan minal musrifin Dari siksaan Fir'aun Sungguh, dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh, kami pilih mereka Bani Israel dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Inna haula'i layaqulun Sesungguhnya, mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum tuba? Dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون Tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين Sungguh, hari keputusan hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Sungguh, pohon zakum itu. Makanan bagi orang yang banyak dosa. Kalmuhli fil butun seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas.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 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar mereka mendapat pelajaran. فارتقب إنهم مرتقبون Maka tunggulah. Sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.